Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ayat 1 sampai 30. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Qalam ayat 1 sampai ayat ke-52. Baik pendengar dan pecinta Radio kamar Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Quran Untuk Kali ini kita coba akan mengkaji tentang surah Yasin. Setelah usai, setelah selesai Tabarok kemarin, kini kita akan mengkaji uh, surah Al-Muluk. Ya, sudah. Kemudian Yasin ya. Yasin nanti Waqi'ah Ar-Rahman Tabarok. Biar apa yang kita baca, ya, paling tidak kita secara global, secara umum kita tahu isinya. Tentang Tabarok itu kan kemarin sudah dijelaskan adanya kehidupan, kematian, semuanya untuk menguji manusia sampai di mana ya. dia bluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Di surah Al-Muluk Tabarok itu juga digambarkan bagaimana tentang indahnya ciptaan Allah langit dan bumi. Tidak ada celah sedikit pun, tidak ada tidak ada kekurangannya, tidak ada langit itu retak. Langit itu tidak ada tiangnya tapi berdiri dengan kokohnya. Kemudian adanya bintang-bintang. Nah, ini untuk sebagai melempar untuk lempar melempar setan-setan bola apinya kan. Kemudian juga dengan bintang, bulan, matahari, manusia juga bisa menentukan penanggalan hari. Dan dengan bintang orang juga ada yang meramal. Tapi hati-hati dengan ramalan ini. Karena percaya terhadap ramalan-ramalan itu termasuk syirik, musyrik ya. Nah itu. Kemudian bagaimana sikap orang-orang kafir ya, tetap aja sudah datang Rasulnya, datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap aja seperti itu. Itu gambaran-gambaran. Sekarang kita kita akan mengkaji tentang Yasin. Ini ya. Yasin ini surah ke-36 ya. Bisa dilihat Pak Marsidi nih. Pak Marsidi juga ternyata rajin nyimak ya. Mulai belajar AIU ya. Belajar lagunya Pak Ari. Iya, memang eh, apa ya. Tidak ada yang susah sebetulnya belajar Al-Quran. Terlebih kalau sudah memiliki indeks Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu bukan haknya orang yang di pesantren saja. Pak Kiai saja, Ustadz saja. siapa aja semua bisa. Karena Al-Quran ini kan pedoman hidup untuk orang yang beriman. Kita setuju saat kita mendapatkan suatu kesulitan dalam memahami Al-Quran. Kita lari pada ahli tafsir, pada ahli Quran gitu ya Baik dalam segi bacaannya maupun segi isi kandungannya. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang kalau kita membacanya cukup jelas. Itu ya. Nah, di tema-tema Al-Quran, indeks Al-Quran kita sudah sedikit demi sedikit tahu bagaimana cara nyari eh, ayat-ayat Quran ya. Baik, eh, surah Yasin ini di jilid ke-8 ya. Ibu dan bapak yang sudah memiliki inayah Inayah ini terdiri dari 11 11 jilid ya. 11 jilid ya mau beli nyicil-nyicil juga boleh ya. Itu kan juz ke-30 kemarin sudah juz ke-29. Sekarang kita turun ya juz 22, 23, 24 ini ada di jilid ke-8 halaman 133. Pasti sama halamannya kalau buku cetakannya sama. Kalau Quran juga begitu. Kalau Quran terjemahnya sama, penerbit penyusunnya pasti sama halamannya ya. Baik, surah ke-36 ini ke-22 ya.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 Di awal-awal tiba-tiba ada yang alisnya ada yang berdiri Nah kalau di atas huruf itu ada yang berdiri kan mirip, mirip alif maka panjangnya satu alif. Kalau di atas huruf itu ada alif tuh, patah panjang, nah itu tiga alif. Nah, yang satu alif itu namanya madajim harpi madajim mad harpi harpi. Yang tiga alif namanya madajim harpi musba. Bisa dilihat di halaman 42 ya. Betul halaman 42, coba dilihat. Sudah lama nggak nggak nggak buka-buka buku tajwid nih ya. Di halaman 42. Hmm, oh bukan, bukan 42 ya. 41 mad harfi musbah sama madajim muhabab harfi. Kalau huruf kalau huruf-huruf itu salah satu dari huruf-huruf nakoso asalukum, maka itu kelompoknya madajim harfi musbah. Kalau termasuk kelompoknya hayyun tohar itu berarti madajim muhabab harfi. Ah bingung ah Pak Ari. Ya sudah, kalau di atas huruf itu ada yang berdiri kayak alif, maka panjangnya satu alif. Kalau di atas huruf itu ada alif, ya maka panjangnya tiga alif. Dan bacanya dieja. Tetap berlaku hukum tanwinnya, hukum tajwidnya tetap gitu ya. Jadi ikhfa, jadi kol Nah, di sini kan ya yasin. Orang kadang-kadang nggak -kadang yasin. <laughs> Salah. Jadi yang mana yang panjangnya? Yang sinnya. Dibacanya di eja. Jangan kahaya aso oh kahaya aso oh kaf ha ya in de itu hama oh hama oh ha mim alama Quran apa lamanya Quran ada oh alif lam mim oh itu hati-hati ya banyak kok kejadian saya dapatkan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena baca Qur'annya kadang-kadang tidak menyeluruh gitu. Belum belum tamat lah baca Qur'annya. Kalaupun tamat mungkin pas baca surat itu uh, tidak tidak dekat ustaz, tidak dekat ustazahnya. Jadi bacanya ya Kak kahaya aso. Orang ada yang ngebenerin perasaan bener aja. Padahal tidak semua Al-Qur'an digabung. Nah, kalau huruf-huruf itu diputus gitu. Kaf ha ya ain sad itu ya itu huruf-huruf yang ada di awal surat di awal ayat ya biasanya ayat pertama sampai ayat kedua yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Coba dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, hanya Allah yang paham, yang apa tahu tentang ya Yasin. Wallahu alam muradi Wal Qur'anil Hakim. Jangan enggak kenapa enggak wal Qur'anu? Kenapa enggak wal Qur'ana? Karena ini wal kosam kayak wallahi. Salah kalau orang wallahu saya tidak mencuri, wallahu saya benar-benar datang, wallaha enggak, wallahi. Itu namanya wawunya waw kosam ya. Kawal asri, gawal asru, wal asro, duha Itu lain lagi tuh. Ada, ada ya maksuroh. Nih. Waktu demi. Wau kosam untuk sumpah. Wal Qur'an demi Al-Qur'an. Al-Hakim yang penuh hikmah. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Inna kalaminal mursalin. Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Innaka sesungguhnya kamu laminal mursalin La sesungguhnya litakid ya. Sesungguhnya dari salah seorang al-mursalin para rasul. Ala siratim mustaqim yang berada di atas jalan yang lurus. Ala sirat, sirat, sirat al-mustaqim. Ini sirat al-mustaqim itu digambarkan dulu bahwa kita akan melintas sirat al-mustaqim, rambut satu, uh, belah tujuh gitu kan, Ini bisa dibayangkan satu di belah tujuh. Tapi tidak usah terlalu lama berpikir. Yang terpenting suratul mustaqim itu untuk sekarang ini. Jalan yang lurus ini. <laughs> Kalau di sana mah kan tergantung amal di dunia. Kita akan lancar, akan lari. Bagaikan kilat melintasi suratul mustaqim. Kalau di, di, di buminya, di, di dunianya kita nanamnya kita sudah bagus. Gitu, nah, gitu kan. Karena di dunia ini masa menanam. Di akhir nanti masa mengetah mengambil hasil gitu ya. Iya, jadi nggak usah berpikir gimana ya sehelai rambut di belah tujuh. Ya tergantung amal sekarang di sini kita. Ala sirati mustaqim atas jalan yang lurus. Tanzil al-azizir rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tanzila diturunkan al-aziz maha perkasa. Jadi oleh Allah ar-rahim yang maha penyayang. Untuk apa? litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun agar kamu memberi peringatan kepada kamu yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan maka mereka mereka lalai kan banyak ya ah, ayah ibunya agamanya nggak jelas atau kejawen atau kepercayaan atau apa nah ini gitu ya, diingatkan Litunziro agar kamu memberi peringatan kauman kepada kaum ma'unziro yang belum diperingatkan. Siapa? Aba'uhum bapak-bapak mereka. Pahum maka mereka gofilun mereka lalai. Kalau nggak diperingatkan mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim pahum la yu'minun. Laqad sesungguhnya haqqo pasti berlaku. Hak benar-benar al kaul perkataan atau keputusan ala aksarihim atas kebanyakan mereka fahum maka mereka la yu'minun mereka tidak beriman inna inna guna inna nanya matobi'i inna ja'alna fi a matobi'i ketemu alif tuh atau matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat jadi mad jaizmun fasil Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah menjadikan atau memasang belenggu pada leher mereka. Lalu ia sampai ke dagu. Maka karena itu mereka eh, tertengadah. Inna sesungguhnya kami. Ini Allah selalu membahasakan kalau enggak huwa inna. Inna kami. Sesungguhnya kami ja'alna kami telah menjadikan fi a'naqihim pada leher-leher mereka aghlala belenggu bahya lalu ia ilal azqan sampai ke dagu fahum maka mereka muqmahun tertengadah وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون dan kami jadikan adakan di antara di hadapan mereka dinding dari belakang mereka dinding pula lalu kami tutup mereka maka mereka tidak dapat melihat wa ja'alna dan kami jadikan mim baina dari antara aidihim hadapan mereka itu aid kan tangan ya tapi di sini hadapan mereka sadda tutup atau tip dinding wa min khafihim dan dari belakang mereka sadda tutup ada dinding fa'arsyainahum lalu kami tutup mereka fahum maka mereka la yubsirun mereka tidak dapat melihat nah apa ya nggak ngerti nggak paham nah ini perlu makanya perlu perlu tafsir perlu asbabun nuzul tiba-tiba kita dan kami jadikan adakan di antara di hadapan di antara hadapan mereka ada dinding dan dari belakang mereka dinding pula Lalu kami tutup mereka, maka mereka tidak dapat melihat apa yang maksudnya. Ya itu kan? Belum jelas tuh. Nah, perlu penafsiran. karena memang ayat ini oleh ahli hikmah diamalkan. Oh iya, kalau kalau baca surat ini diamalkan, kemudian nanti nggak kelihatan. itu ya. Eh, dulu karena sugesti yakin betul seperti itu. Padahal Al-Quran bukan untuk itu. Gitu. Salah satunya hikmahnya ada gitu ya. Nah, coba kita lihat asbabun nuzulnya. Kenapa gerangan? Ada apa? Tetapi ternyata dalam dalam Quran itu tidak semua ada asbabun nuzulnya ya. Ada yang nggak ada asbabun nuzulnya seperti Al-Muluk kemarin nggak ada. Al-Bayyinah juga nggak ada. Ini di sini Yasin ada. Kita lihat ya. Asbabun nuzul. ini tolong dimiliki asbabun nuzul ini harganya tebal tapi relatif uh, sederhana lah harganya ya, tidak terlalu mahal. Biar sama silahkan cari di toko-toko buku ada Asbabun Nuzul ya. Latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ini warnanya biru, ditulis oleh Kiai Haji Soleh dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Supaya sama ya. Tapi banyak yang lain juga silahkan. Asbabun Nuzul, ada indeks Al-Quran gitu ya. Pak Hari bukunya apa saja. Banyak sih bukunya ya kalau mau rajin saya ke toko buku ada lihat buku bagus saya ya saya beli gitu ya itu untuk nyicil-nyicil aja karena ilmu Allah itu terlalu luas ternyata kalau nggak dimulai kapan lagi nah ini ayat asbabun nuzulnya di halaman 451 ya untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki asbabun nuzul nah, ini ini di sini asbabun nuzulnya coba kita lihat dalam suatu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah ke-32 surah As-Sajdah dengan nyaring, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di pundak-pundaknya. Ini nih, ini e, jangan kaget kalau ada ulama, ada pak kiai yang diberikan oleh Allah kelebihan. Ada memang seperti ini. Tapi belakangan suka mengada-ngada itu. Jadi kalau ada orang yang diberikan kelebihan, itu ada memang seperti itu ya. Kalau Nabi Rasul kan mujizat itu Kalau orang-orang yang beriman nanti ada mauna, ada karomah itu ya. Mauna orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir juga di dikasih istijraj namanya, sungkunan. Kok dia bisa kelebihannya? Ada itu Istijraj namanya. itu tapi kadang-kadang sekarang ini jadi jadi komoditi, jadi unsur bisnis. Jadi padahal mereka tidak hanya untuk ngelecehin aja. Bisa diobatin dengan kebo eh dengan kambing diobatin. Masa penyakit dilarikan ke kambing? Kasihan dong kambingnya ya. Nah ini. Nah ini. Mereka bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di pundak-pundaknya dan mereka menjadi buta sama sekali ini nih, dibutakan oleh Allah. Gitu kan? Itu ada ya mereka mengharapkan pertolongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kami sangat mengharapkan bantuan Tuhan atas nama Allah dan atas nama keluarga." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa dan mereka pun sembuh. Ya Allah, ya Rabbi ini akhlak Nabi sudah disakiti, sudah di uh, dilempar dengan batu, di, dicaci, dimaki, saat diminta tolong tetap masih memberikan pertolongan ya Ini akhlak Nabi Masya Allah ya. Masya Allah. Ini harus oleh toledo, harus dicontoh kan. Karena Nabi itu ya contoh, contoh harus dicontoh oleh kita ya. Gitu. Maka mengharap pertolongan Nabi dan berkata kami sangat mengharapkan bantuan Tuhan atas nama Allah dan atas nama keluarga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan mereka pun sembuh. Sembuh karena Allah kan, karena doa Nabi ini. Namun tak seorang pun dari mereka yang beriman. Ini berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat-ayat ini. yaitu surat Yasin dari 1 sampai 10. Oh itu tuh ya asbabun nuzulnya. Kemudian dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abu Jahal, ini Abu Jahal ini berkata, sekiranya aku bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti aku akan berbuat mencelakainya. Nah, ketika Nabi Muhammad berada di sekitar Abu Jahal, orang-orang menunjukkan bahwa Muhammad berada di sisinya. Itu Muhammad, itu Muhammad. Tapi Abu Jahal nggak lihat gitu loh. Akan tetapi Abu Jahal tetap bertanya, mana dia, mana? Karena dia tidak dapat melihatnya. Nah, ini berkenaan dengan ayat ini, surah Yasin ayat 8 dan 9. 8 dan 9 kan ini nih. Itu ya. Uh, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka bertengadah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Siapa yang berbuat seperti Allah? Jadi kalau ada orang yang diberi kelebihan, ada. gitu. Tapi kadang-kadang orang suka mengaku-ngaku padahal enggak. Karena ada unsur bisnis gitu. Lari ke dukun, uangnya habis, penyakitnya mah tetap. Hati-hati, jangan ya. Kalau lari sama Pak Kiai gimana? Pak Kiainya yang mana dulu? Kalau datang kita bakal membakiai, Pak Kiai hidup saya ini susah banget, sulit banget gimana? Oh, coba barangkali lihat perjalanan hidupmu apa. Kamu sudah melupakan Allah barangkali lari pada Al-Quran, memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana dengan sholatmu? Barangkali kamu sholatnya bolong-bolong. Atau kamu melaksanakan sholat tapi sholatnya masih di akhir-akhirkan sholatnya, di akhir waktu. Atau mungkin kamu sholat sih sholat tapi belum istiqomah, kamu belum memahami maknanya. Atau sholat sih iya tapi bakdiahnya gimana, qobliyahnya gimana. Atau mungkin kamu sholat sih sholat, tapi kamu sholat hajatnya enggak, tahajudnya enggak, duhanya. Nah ini, nah coba kamu banyak sholat tahajud, tapi karena Allah jangan karena Pak Kiai. Nah, itu barang, seperti itu boleh, gitu datang sama Pak Kiai minta petunjuk. Itu ya, bukan datang ke Pak Kiai dimandiin, gitu. Nah ini turun sebagai penjelasan bahwa pandangan Abu Jahal saat itu ditutup, matanya ditutup oleh Allah sehingga tidak dapat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Nah, kemudian dalam kisah lain asbabun nuzulnya ayat ke-12 Inna nahnu nuhyil mauta wa nak wa nakhams wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata di Lauhil Mahfud. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Bani Salamah bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah dan ingin pindah ke dekat masjid. Maka turun ayat ini surah Yasin ayat ke-12 yang menegaskan bahwa setiap ucap langkah seseorang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah turun ayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat Bani Salamah agar tidak pindah dari tempat tinggalnya dengan sabdanya, sesungguhnya bekas telapak kaki kalian menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebaiknya kalian jangan pindah dari tempat kalian. Bahkan kalau mau ke, menuju ke majelis taklim, menuju ke masjid itu kadang-kadang mereka sahabat itu harusnya kalau lurus itu cuma 20 meter dia ngeliling dulu biar langkahnya banyak. Itu seperti itu. Iya, makanya kalau mau ngaji itu jalan kaki pahalanya banyak. Tapi kalau ngaji hari ini ke Depok dari Bogor jalan kaki tidak sampai. <laughs> Iya, ya ini kan maknanya ya perjalanannya itulah ya. Karena orang yang mencari ilmu atau Allah Rabbi setiap langkah demi langkahnya menghapus kesalahan dosa. Karena orang yang berilmu itu Masya Allah ya. Itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Dan di sisi manusia dihargai juga. Nih itu dulu asbabun nuzulnya ya. Sedikit demi sedikit. Hmm, kita lihat tafsirnya. Nanti ibu bapak boleh baca ya. Yasin ini karena semua orang bisa. Boleh Eh, siapa aja yang mau masuk gitu ya nanti ya. Kita lihat tafsir Yasinnya ini. Yasin. ini ya, Yasin nih. Ini kalau ibu ibu miliki, bapak miliki ini juz ke-22 ya. Juz ke-22 di halaman akhir. Ini ada yang bertanya, baca Yasin itu ada landasannya apa enggak? Sama ada yang bertanya maulid Nabi itu ada landasannya atau tidak. Besok ya kita kaji itu tematik kita kan masih. Nah ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli shayin qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Wa man qara'a Yasin" kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal qur'ani asyra marrat. Nih, Kenapa orang mau baca Yasin? Gitulah ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai kalbu, mempunyai kolbu, mempunyai hati, inti. Dan kolbunya Al-Quran adalah surah Yasin. Sama seperti hari kan. Hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Rajanya hari. Ya, ya, ya. Itu makanya banyak istighfar banyak ibadah. Di, di, di hari lain juga iya. Tapi spesial di Jumat ini kan ada Jumat Jumatan. Ini hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Dan barang siapa membaca surah Yasin maka Allah mencatat baginya. Karena bacaan surah Yasin itu pahalanya membaca Al-Quran sepuluh kali. Tetapi memang hadis ini eh, ya posisinya gorib ya tidak mutawatir. Nanti tentang tentang ada hadis itu kan ada mutawatir, ada sohi, ada hasan, ada gorib, ada doif. Nah nanti kita peringkat-peringkat hadis kita kaji ya di di kesempatan lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis lain, Innalikul shayin kolba wa kolbul Quran yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati, kolbu dan kolbunya Al-Quran adalah surah Yasin. Sudah jelas ya. Kenapa orang baca Yasin gitu. Dan Yasin ini mudah dibacanya. Makanya saya bilang yang masuk siapa aja. Gitu ya. Nah, tetapi banyak orang yang membaca Yasin gak ngerti isinya. Maka oleh sebab itu kita mulai memahami maknanya. Mungkin secara global dulu dah. Walaupun secara khusus kata demi kata kita masih perlu pemahaman. Di hadis lain ya sama aja. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. lah. Wa man qara'a ha mim allati yuzkaru fiha dukhan asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari pada keesokan harinya ia diampuni. Dan barang siapa yang membaca ha mim di, di surat Ad-Dukhan ya, yang di dalamnya disebutkan tentang dukhan pada pagi harinya diampuni. Nih, sanad hadis ini jayid. Jayid ini baik. Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Ibrahim Maula As-Sakhif telah menceritakan kepada kami Al-Walid Ibnu Syuja Ibnu Walid. Ini banyak ya telah menceritakan pokoknya Rasulullah bersabda sama seperti tadi. Man qara'a ayasin fi lailatin ibtigha'an wajhillah azza wa jalla ghufiralah. Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ampunan baginya dari dosa-dosanya. Imam Ahmad menyatakan telah menceritakan kepada kami Eh, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari ayahnya, dari Maqal Ibnu Yasar radhiyallahu an yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa zirwatu nuzila ma'a kulli ayah minha samanuna malaka wastukhrijat Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi ini. Min tahtil arsy tu biha au tu bi suratil baqarah wa yasin qalbul Qur'an hatinya Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirata illa ghufira lah qra'uha ala mautakum Surah Al-Baqarah adalah punuk Al-Quran dan merupakan puncaknya diturunkan bersamaan dengan tiap ayatnya sebanyak 80 malaikat. Nih. Dan ayat yang menyatakan Allah tiada ada Tuhan melainkan dia yang hidup kekal dan terus menerus. Ini makhluknya. Ini ayat kursi ya. Surah Al-Baqarah 255. Ini. Siapa yang membaca ayat kursi dikeluarkan dari bawah arasnya, maka aku hubungkan aku, maka aku hubungkan atau aku gabungkan dengan surah Al-Baqarah ayat tersebut. Dan Yasin adalah hatinya Al-Quran, kolbunya Al-Quran. Tidak sekali-kali seorang membacanya karena mengharapkan pahala Allah dan hari kemudian melainkan diberikan ampunan baginya dan bacakanlah surah Yasin buat orang-orang yang mati kalian. Hal yang sama eh, telah diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab ya, uh, eh, Al-Yaum wal laylah Nah ini. Menurut Ibnu Abdul A'la dari Mu'tamir Ibnu Sulaiman dengan sanad yang sama. Nah, pari kan ada orang yang nggak suka. Ya biarin kalau yang nggak suka mah masing-masing. Ini saya bacakan bukan pendapat Ali. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Itu nah ya ada juga yang nggak mau ya sudah kalau yang nggak mau tapi saya sampaikan ini tafsir Ibnu Katsir. nanti kita baca tafsir yang lainnya ya Al Misbah fi al Quran tafsir As-Sabuni tafsir Abu Yahamka eh, ya tafsir Jalalain ini nih Iqra'uha ala mautakum ini ya pantas kalau ada yang meninggal dibacakan Yasin tapi buat apa orang yang sudah meninggal? Ya, ya terserahlah itu pemahaman masing-masing. Tapi ini landasannya itu. Itu ya. Itu dulu ya. Uh, ya. Siapa aja sih ya yang mau masuknya boleh. Yasin makan mudah. Insya Allah. Jadi kita ingin bacanya bisa, paham, tajwidnya paham gitu ya. Pak Trisna di Pondok Labu nih sama ibunya Ibu Bidani. Ibu Lisa, Pak Fauzi, Bu Agus, ya, Bu Samsudin, Ibu Wiwi, Ibu Lia, Ibu Yuni, ya banyak sekali jemaah kita nih. Ya, ada di puncak Ibu Eni. Saya mau belajar tajwid kemana-mana, nggak bisa. Alhamdulillah kakak Yu manis jadi bisa. Coba aja buktikan. Itu itu pembicaraan itu tiga tahun yang lalu di saat kami belum memiliki belum memiliki alat jadi kalau datang ke sini orang pintar tajwid mah enggak aneh. Datang ke sini keluar pulang dari sini alhamdulillah. Alhamdulillah tidak boleh sombong ya. Alhamdulillah bisa ngajar tajwid mah gitu ya. Nah, eh, kita ingin meningkatkan jangan belajar tajwid, Quran aja. Itu penting. Karena kata Nabi, bacalah Al-Quran sesuai dengan seperti orang Arab yang pasih ya lidahnya. Yang bagus bacaannya. Nah itu perlu belajar tajwid kan. Gitu gitu ya. Nah, yang sudah bagus, tahsinnya ya. Itu memahami makhrajnya. Nah, kita kita sekarang mulai memahami isinya. Oh, Yasin tuh itu. Jadi selama ini kita baca tuh tidak salah gitu ya. Kan banyak orang yang buat apa baca Yasin? Ya silakan yang nggak mau mah biarin, biarin aja ya. Yang buat yang mau aja masing-masing punya kita satu sama lain saling menghargailah Satu sama lain hmm, saling yang penting tahu dalilnya dulu. Tahu dalil, tahu landasannya itu. Tapi betul baca Yasin itu jangan baca aja walaupun bacanya ibadah, tapi maknanya dipahami dan bukan hanya Yasin Quran itu. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok. Surat lain kok nggak dibaca-baca? Padahal di surah-surah lain itu di surah Al-Baqarah berisi tentang hukum, tentang An surah An-Nisa juga begitu ya. Surah An-Nur, surah Al-Ahzab bagaimana memakai jilbab itu kan ada. Baik, di 0812 828 7881 ya. Nah, 0812 828 7881. Bebas siapa aja yang mau masuk mah ya. Yang ingin mencoba untuk membaca surah Yasin. Jangan lupa kita hari ini ada taklim ya. Nih Pak Marsidi kapan-kapan juga datang ke taklim nih Pak Marsidi ya di Pulau Mas.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 Walaupun hadis itu ada yang menyatakan gorib gitu ya. Baik, kita coba nih dari masuk dulu ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diputus atau doanya sampai akhir. <laughs> Ya, siapa ini? Abu Isna. Di mana? di Keramat Jati. Di Keramat Jati.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 Ya, satu alif. Yasin. Yasin gitu. Yasin الرجيم Wal-Quranil Hakim Walnya, walnya seperti ditahan Wal, wal-Quranil Hakim Wal-Quranil Hakim A-nya bukan Ain, tapi Hamzah, Alif Wal, wal-Quranil Hakim wal Qur'anil Hakim. Iya, terus Inna jangan Inya jangan ditahan jangan. In jangan. Bapak punya TV berapa in? 21 in kan enggak? 21 in enggak. Innya jangan ditahan nih. Nah, yang ditahan nunnya. Gunda. In in innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin Ditahnya jangan kepanjangan satu alif saja in in innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin Ain ala ala siratin mustaqim تنزيل العزيز tapi jangan jangan kelamaan ditahannya. Tanzilal Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Baik, terima kasih Bapak sudah mencoba pagi ini. Mudah-mudahan banyak baca ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di radio mah kan memang terbatas. Uh, waktunya aja cuma 15 menit karena kita lagi memperbanyak makna ya. Insya Allah nanti setelah tafsirnya, setelah terjemahnya perkata, tadarusnya diperbanyak lagi. Ada juga yang minta Pak Ari tajwidnya dong. Nanti kita uh, susun satu hari khusus tajwid ya. Nanti setelah komputernya selesai. Ini Bu Fadlun ya, beliau dan sehat. Assalamualaikum. Radio Bapak dikecilkan aja Ibu. Volume radionya dikecilkan di sana radionya. Ya, siapa ini? Halo. Iya. nah, volume radionya dikecilkan di sana ya. Uh, atau dimatikan boleh, dengarnya di handphone aja. Silakan ke 0812 8287881. Kendati pun pekan depannya libur, tetap pengajian di Depok tetap ya bahkan tanggal 20 saya ada di Parung. Pengajian di Palung. Pirap. Kenapa lidahnya? Pirap Pila Parung gitu ya. Jadi silahkan yang punya waktu tanggal 20 saya ada di Parung. Hari ini ada di Depok ya seperti biasa pada salat Jumat. Jadi untuk ibu-ibu mah dari sekarang sholat zuhur di rumah. Ya, ibu-ibu mah nggak usah Jumatan sholat zuhur aja. Kecuali dalam satu masjid menyelenggarakan. Ada kan yang menyelenggarakan Jumat tempatnya luas. Seperti di Tanah Suci kan seperti itu. Perempuan ikut Jumatan. Tetapi kalau tempatnya tidak memungkinkan ya eh, cukup dengan sholat zuhur. Empat rokaat. Empat rokaat itu duanya gantinya khutbah begitu. Jangan dua itu ya. Tetap empat sholat zuhur. Gitu. Ada yang bertanya, Ibu, kapan sholat zuhur? Eh, sholat zuhurnya kapan? Ya, ya boleh menunggu dulu atau saat, eh, apa sudah datang waktu. Karena kita mau pergi, mau berangkat, ya nggak apa-apa kan sudah masuk waktu. Cuman sebaiknya nunggu sampai jumatannya berakhir, baru Ibu sholat. Karena apa? Ya, biasanya ibu-ibu kan mem, yang dahulu-dahulu mempersiapkan masakan atau apa untuk suaminya saat pulang Jumatan. Nah, itu ada yang bisa dikonsumsi. Tapi sekarang ibu-ibunya juga sibuk kan tuh kerja. Baik, uh, di Depok itu ini Jalan Kartini 58 ya. Ini banyak yang SMS Pak Hari saya ingin hadir. Silakan. Terbuka untuk umum dan ada diktat-diktat uh, ini ya sudah saya siapkan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ibu Alia. Ibu Alia di mana? Di Pondok Kopi, Pak. Di Pondok Kopi. Mangga silahkan. Diulang lagi ya dari Yasin ya. Iya. Kami ya, Pak. Iya, sama-sama. Al-Quranil Hakim Lamnya jangan dikolok-kolahkan, Jangan wal oh, iya. Wal aja Wal Wal Wal Wal Quranil Hakim Wal Quranil Hakim Innaka laminal mursalin Ala siratim Jangan lama-lama. Jangan lama-lama ifanya. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Kitabul qawm ma unzir ada'un fahum Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit-sedikit aja dulu ya, biar yang lain dikebagian. Ya, yang lainnya lagi silahkan ke 0812 8287881. Mohon maaf nih SMS banyak sekali, hmm, nggak bisa saya buka ya. Karena kalau lagi buka SMS ada yang telepon masuk ke hapus ya, ketutup. Nanti setelah siaran saya baca. Baik, ada yang masuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan radio Bapak dikecilkan aja. Volume radio Bapak dimatikan. Volume radio Bapak dimatikan. Bapak dengarnya ya di handphone. Siapa ini? Ya, silakan. Kejar Pak. Siapa? Muni di Lenteng Agung.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 Wal wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal Ala siratim mustaqim. Itu di sad ya. Ala sad. Ala siratim mustaqim. Ala Ala siratim ala siratim mustaqim. Nah nanti latihan sholatnya sholat baso coba bilang sholat. Sholat. Enggak sholat enggak begitu. Coba bilang bakso. Bakso. nah gitu sod. Sholat. So sholat jangan sholat. Nah, siro itu ya ada sho tapi anginnya pelan. Nah ditulisin enggak apa-apa dulu. Nanti latihan sod ya. Nah, tanzil tang. Jangan kepanjangan ifanya. Panjang satu alif aja. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma'unzira aba'uhum fahum gafilun. Baik, terima kasih. Ah. Iya, Assalamualaikum. Ini Iya, banyak sekali ya SMS Pak Ari. Merinding juga ya. Ternyata bacanya banyak yang salah. iya <laughs> begitulah. Coba bayangkan. Jangankan tiga kali. Baca Yasin sekali aja banyak yang salah. Kan banyak orang yang membaca Al-Quran justru Al-Quran melaknat. Bisa bacaannya salah. Bacanya bagus. Oh Ustaz, Ustazah. Tapi bacanya cuma sebatas dibaca doang. Eh, suara gue bagus gak? jadi pamer, tidak jadi pahala. Atau tahu, tapi tidak diamalkan. Karena Quran itu bukan hanya bacaan. Yang terpenting Quran itu hudan, hidayah, petunjuk. Bagaimana bisa jadi petunjuk kalau isinya nggak ngerti? Nah, oleh sebab itu Alhamdulillah, melalui Radio Kaimenis ini kita mulai melek. Miliki asbab nuzulnya, inayahnya, terjemah perkata, tafsir-tafsirnya mulai nyicil. Boleh. Jalalin itu jilid satu sampai empat Ada tafsir Ibnu Kasir, ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Fi Zidalil Quran, ada tafsir as ada Al-Misbah, Pak Quraish ada tafsir apa? Uh, as ya. Banyaklah tafsir itu. Ada juga belakangan saya kemarin ke toko buku ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ya ada tafsir Imam Syafi'i tiga buku eks eksklusif sekali ya, insya Allah harganya juga <laughs> cukup lumayan. Nah itulah mudah-mudahan lah, dicicil aja lah ya, nyicil karena beli beli semuanya juga satu nggak kebeli, kalau sekalian mau juga nggak kebaca, gitu ya beli sama kebeli. Ya. Insya Allah ibu dan bapak hari ini saya ada taklim di Depok yang butuh informasi, ada saran, ada kritik, ingin bertanya, silahkan ya ke 0812 0812-8287881 tujuh delapan delapan satu Kemarin ada yang bertanya Pak Ari ternyata Islam ini banyak sekali yang harus kita saya pelajari eh, Bagaimana caranya tahu hukum-hukum Islam tentang fikih, tentang ini Coba ibu dan bapak miliki dulu yang yang sederhana dulu deh ya fikih Islam. Fikih Islam ini sederhana tapi bagus. Fikih Islam karya disusun oleh Sulaiman Rashid. Dari situ nanti bisa ke Bidayatul Mujtahid, bisa ke Fihkus Sunnah, saya sabitkan banyak, banyak lagi ya. Nyicil-nyicil aja dulu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bung Sigit yang sudah setia menemani pagi ini. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Radio